اقرأ يا أخونا الإمام اقرأ فكما أن البدن لا يخلق كاملا وإنما يكمل بالتربية بالوداء فكذلك النفس تخلق ناقصا ناقصة قابلة للكمال وإنما تكمل بالتزكية والتهذيب الأخلاق والتلبية بالعلم وكما أن البدن إذا كان صحيحا فشأن الطبيب العمل إلى حفظ الصحة وإن كان مريضا فشأنه جلب جلب الصحة جلب الصحة إليه كذلك النفس إذا كانت زكية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن يسعى بحفظها وجلب مزيد من القوة إليها وإن كان عميدة عديمة الكمال فينبغي أن يسعى بجلب ذلك إليه وكما أن العلة الموجبة إلى آه، لمرض البدن لا تعالج لا تعالج لا تعالج إلا بضدها وإن كانت من حرارة فبالبرودة وإن كانت من البرودة فبالحرارة فكذلك الأخلاق الرذيلة التي هي من مرض القلب علاجه علاجها بضدها فيعالج فيعالج مرض الجهل بالعلم ومرض البخل بالسخاء ومرض الكبر بالتواضع ومرض الشره بالكف عن مشتهى طيب نعم الفصل الثاني yang sebelumnya kita jelaskan tentang masalah fadilah akhlak tentang keutamaan sebuah akhlak kemudian juga macam-macamnya tentang akhlak di mana disebutkan di sana ada akhlak yang memang sudah pembawaan dari sananya ada yang akhlak memang yang diusahakan dibuat-buat yang tadinya jelek kemudian dia mau merubahnya menjadi baik usaha sehingga berubah menjadi baik setelah menal ilmu berubah menjadi orang yang baik akhlaknya <clears throat> kemudian pasal berikutnya tentang fibaya nitorik ila tahdzibil akhlak ya ini penjelasan tentang torekoh tentang jalan untuk mendidik sebuah akhlak yang mulia untuk mengarahkan akhlak yang baik bagaimana Tayyib kita baca Qad arafta anal iktidal Sungguh Kalian telah tahu bahwasanya al-i'tidal al bahwasanya bersikap adil fil akhlak dalam akhlak ya dalam akhlak dalam syahwat misalnya dia bisa adil tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah tengah-tengah tidak terlalu tinggi dalam artian sehingga dia terjatuh dalam satu kemaksiatan berbuat zina tidak terlalu rendah dalam artian dia meninggalkan syahwat terhadap suatu wanita nggak mau menikah nah ketika dia berbuat adil seperti ini keadaannya adil tengah-tengah antara terlalu tinggi dan terlalu rendah atau mungkin dalam masalah harta dia adil di dalam menginfakkan hartanya. Enam, tidak terlalu israf dan juga tidak terlalu yakni pelit bahil. Maka itu adalah hatun finafsi. Itu adalah tanda diantaranya sehatnya sebuah jiwa. 6. Sehat ya, sihah sehat. Benarnya, kuatnya, sehatnya sebuah jiwa pada diri orang tersebut. Ketika dia bisa berbuat adil dalam masalah sahwat, dalam masalah harta, nah, dalam masalah bermuamalah, ketika dengan seorang muslim bagaimana, ketika dengan seorang kafir bagaimana. Nah, wal mail wal maila 'anil i'tidal saqamun wa maratun dan berpaling darinya memalingkan enam darinya sifat sifat iktidal tidak mau adil itu adalah merupakan tanda adanya suatu yang sakit enam sakamun pedih wa marad sakit demikian ini ketika dia sebaliknya tidak adil maka ini merupakan suatu kepedihan yang akan dirasakan, suatu kesengsaraan yang akan dirasakan. Fa'lam anna misala an-nafsi fi ilajiha kal badani fi ilajihi. Maka ketahuilah bahwasanya perumahan sebuah jiwa di dalam mengobati jiwa tersebut itu bagaikan laksana yakni sebuah badan di dalam pengobatannya. Ini. Jadi pengobatan sebuah jiwa ini laksana seperti persis yang mengobati badan ketika dia sakit. Ini kata mu'alif demikian. Jiwa juga punya penyakit. Nah, punya rasa apa pedih, sakit. Sebagaimana badan juga terasa fisik kita merasakan sakit ketika terkena satu penyakit Nah, ada pengobatannya. Demikian juga jiwa ada pengobatannya. Fakama anal badana la yukhlaq kamilan. Maka sebagaimanapun juga bahwasanya badan tidaklah tercipta dalam keadaan sempurna. Ini sebuah badan, sebuah fisik kita masing-masing nam tidak tercipta dalam keadaan sempurna. Nah, ada yang kurus, ada yang terlalu besar, ada yang kena penyakit, gudigen, enam, berbagai macam penyakit yang menempel pada dirinya. Kemudian di sini wa inna ma yakmulu bitarbiyah bil huda. Maka sesungguhnya hanya saja nam akan sempurna, akan bagus, semakin bertambah bagus badan tersebut dengan adanya sebuah tarbiyah dan yakni penambahan sebuah gizi. Ini tarbiyah dan gizi. Jadi badannya dari sisi makanan, enam, kemudian gizinya dijaga. Ini akan semakin baik tubuhnya dari sifat kekurangannya, dari sifat yakni mungkin penyakit-penyakit yang akan menempel pada badan tersebut ketika memang telah terpenuhi makan gizinya. Ini. Kadalika nafsi tukhlaqu naqisah. Demikian juga jiwa ini tercipta, ya diciptakan dalam keadaan naqisah yakni kekurangan ini jiwa ya, apa yang kita punya sebuah jiwa. Sebagian manusia ada yang jiwanya senang, ya, yakni keluh kesah. Dalam satu firmanya, innal insana khuliqa halu'a. Ini sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan dia banyak sering keluh kesah. Nah, ini ini kekurangan yang ada dalam jiwa manusia, di antaranya keluh kesah ketika ida masahu syarru jazua ketika ditimpa suatu kejelekan nah, ditimpa suatu musibah dia jazua keluh kesah tertimpa suatu musibah enggak panen sudah apa yakni membutuhkan biaya yang sangat banyak tanahnya luas nanam padi atau nanam tanaman yang sejenisnya kemudian terkena suatu apa musibah. Ini biasanya kan keluh kesah. Nah sekarang tinggal di, dikemanakan keluh kesahnya. Nah keluh kesah kadang memang ya bisa bernilai yang sangat bagus ketika memang diadukan kepada yang memang berhak. Nah kepada Allah Taala apa? Jadi memohon, mengharapkan tidak sedikit keluh kesah terhadap manusia, nah mengeluhkan mengeluhkan terus kemana kesana kemari. Nah, ini ini manusia. Tapi ketika waida masahul khairu manua, ketika tertimpa suatu kebaikan, lah rezekinya banyak, uangnya banyak, dia bahil. Ini sifat yang jelek pada jiwa manusia. Maka bagaimana qabilah lil kamal? lain di sini untuk menyempurnakannya. Bagaimana untuk yang ini menghilangkan menyempurnakan jiwa-jiwa tersebut yang penuh banyak kekurangannya? Wa inna ma takmulu bitaskiyah wa tahdhibil akhlaqi. Dan sesungguhnya nam hanya saja dia akan sempurna, jiwa tersebut akan sempurna dengan adanya sebuah tazkiyah, pembersihan. Wa tahdhibil akhlaq ia yakni mendidik sebuah akhlak yang tadinya jelek akhlaknya jiwanya keluh kesah banyak terlalu banyak enam maka diarahkan bagaimana watah watak dia bil ilmi dan makanannya gizinya adalah sebuah ilmu nah, ini disucikan dibimbing akhlaknya yang baik arah yang baik kemudian disirami gisinya biar dia memang jiwanya apa sehat betul-betul sehat dengan sebuah ilmu. Demikian. <clears throat> Wa kama anal badana idza kana sahihan. Dan sebagaimana juga bahwasanya sebuah badan takala dia sehat takala keadaannya dia sehat, tidak berpenyakit, maka fasa endul tabibi al amal. Maka anjuran sebuah dokter. Nam, yang dibimbingan sebuah dokter ketika jiwa ketika badannya setelah sehat walafiat maka bimbingan dia adalah untuk beramal yakni ala hifdil sihati untuk menjaga kesehatannya. Nam, untuk menjaga kesehatannya makanan dijaga hati-hati terhadap makanan yang berbahaya. Nah ini hati hati. Kita lebih-lebih ketika zaman sekarang ya banyak makan makanan yang apa? mengandung obat-obatan yang memang secara kesehatan ya sangat berbahaya. Tapi kadang karena kita memang ya bernafsu ingin makan yang enak, kadang terbawa. Ini anak-anak kecil santri-santri kita kadang mungkin mereka ya sekedar apa senang-senang ingin enak makan yang gurih tapi nggak melihat akibatnya nggak melihat efek sampingnya sehingga akan nanti ketika mungkin bertambah bulan bertambah umur bertambah tahun ini baru terasa sakitnya ketika itu ketika makan nggak merasakan sakitnya merasa nikmatnya nah ini ini sangat berbahaya <clears throat> wa in maridon dan jika keadaannya badan ini sakit Wasanuhu jalbul sihat ilaihi. Maka keadaan anjuran seorang dokter yakni mengambil hal-hal yang sehat. Makanan yang sehat ketika dia terkena satu penyakit. Penyakit mah misalnya menimba pada dirinya. Maka anjuran dokter, anjuran para ahli kedokteran yakni mengambil hal-hal yang berfaedah, yang bermanfaat menjauhkan hal yang sangat berbahaya. Kopi misalnya. Nah ini, ini sangat berbahaya. Orang-orang yang kena penyakit mah kemudian minum kopi sangat berbahaya. Jadi ditinggalkan hal-hal yang demikian kemudian dianjurkan apa-apa yang akan membantu sembuhnya penyakit tersebut. Berbeda ketika dia sehat ya sekedar penjagaan. Sekedar penjagaan tidak terlalu ruwet. Nah, ini berbeda terken ketika sudah kena penyakit ini lebih ruwet daripada adanya suatu tindakan preventif. <clears throat> Kadalika nafsi idza kanat zakiyah tahirah. Demikian juga sebuah jiwa takala nam idza kanat zakiyatun tahiratun. Takala jiwa ini telah suci, bersih. Nam muhaddabatan akhlak terdidik dengan ahlak yang mulia sudah bagus ahlaknya maka bagaimana di sini fayam abihif diha yang sepantasnya dia untuk berusaha adanya tindakan penjagaan ahlak tersebut yang baik dijaga kalau bisa ditingkatkan minimal dijaga jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang ada Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai terpengaruh dengan teman-temannya yang jahat-jahat. Suka mencuri misalnya, ikut mencuri. Jangan sampai terpengaruh dengan sifat-sifat tersebut. Kalau bisa dijaga, ditingkatkan akhlak yang baik tersebut, jangan terpengaruh. Maka di sini yakni jalbun mazid minal quwwati ilaiha. yakni mengambil tambahan dari adanya sebuah kekuatan untuk jiwanya dan ini untuk menambahkan, menambah iman, menambah sebuah yakni kekuatan pada dirinya. Wa in kana sadimatal kamal dan jika apa yakni keberadaannya tergambar pada dirinya yakni ketidak adanya kesempurnaan tidak adanya kesempurnaan pada ahlaknya ternyata ahlaknya jelek maka di sini fayam bayas yas'a bijalbi dalika ilaihi mas mantasnya dia untuk berusaha untuk mengambil hal-hal yang memang baik. Nah, dia merasa kurang apa dirinya masing-masing tahu. Kita masing-masing tahu kurang apa kita, ahlak kita, jiwa kita bagaimana. Mungkin masing-masing ada yang terasa, ya. Oh saya penyakitnya ini, bakhil. Oh saya penyakitnya, yakni kiber, sombong. Oh saya penyakitnya sum'ah, atau ria ketika dipuji terus bangga diri. Ini masing-masing merasakan akan ada. Maka di sini sepantasnya bagi dia untuk berusaha mengambil hal-hal yang memang berfaedah yang tepat untuk dirinya. Bagaimana cara penyembuhan adanya sifat kiber? Bagaimana cara penyembuhan adanya sifat bahil? Nah ini, ini masing-masing apa penerapannya ya terapinya harus pandai-pandai untuk mencarinya. Wa kama anal illata al mujibah dan sebagaimana bahwasanya sebuah penyakit ini akan mewujudkan adanya sakit pada badannya. La tu'alaju illa bididdiha dan tidaklah akan diobati kecuali dengan lawannya. In kanat minal hararatin fabil burudah. Jika di dalam badan tersebut adanya yakni penyakit-penyakit yang panas dalam badannya maka kata beliau pengobatannya adalah dengan cara bil burudah dengan cara pendinginan dengan cara pending pendinginan ketika apa badannya mungkin terasa panas ini ya ketika panas anak kecil misalnya sangat panas ini biasanya dikompres pakai air sininya jidatnya pakai air biar dingin. Wa in kana minal burudah wabil hararah maka jika badannya yakni adanya suatu penyakit-penyakit yang mengandung hawa dingin maka dilawan dengan hawa panas. Leni. Wa kadzalikal ahlakil radilah dan demikian juga ketika adanya dalam satu jiwa adanya ahlak-ahlak yang jelek, ahlak-ahlak yang hina. Alatihia <clears throat> yang mana dia adalah min maradil qalbi di antara penyakit-penyakit hati ya ahlak-ahlak yang jelek yang hina termasuk di antara penyakit-penyakit hati juha biditiha maka cara pengobatannya adalah dengan cara lawannya lawannya yu'alatsu maratul jahli bil ilmi maka diobati adanya suatu penyakit sombong ah, penyakit jahil bodoh maka cara pengobatannya dengan cara mencari ilmu dengan sebuah ilmu demikian wa maratul bahli bisaha dan adanya penyakit yang dibahil diobati dengan cara yakni dermawan Nah, dengan cara diobati dengan cara yang dia apa suka bersodakoh dan untuk menggugah hatinya, untuk menggugah jiwanya dengan cara membaca-baca sirah bagaimana orang-orang yang dermawan, <clears throat> bagaimana para sahabat, bagaimana para tabiin dermawannya mereka ini ketika dalam masalah harta. Mungkin secara tulisan seperti ini penyakit bahil diobati dengan dermawan. Kadang kita berat untuk mungkin mengeluarkan hartanya untuk bersedekah berat. Lah untuk menggugah, untuk menggugah hati yang berat, menggugah jiwa yang berat ini, maka bacalah sirah-sirah tersebut. <clears throat> Wa maradul kibri bitawadu. Dan adanya penyakit kesombongan itu diobati dengan tawadu wa maradul syarihi bil kaffi anil mustaha dan penyakit yakni syarah rakus terhadap sebuah harta enam atau makanan ini adalah dengan cara bil kafi menahan an mustaha jadi apa-apa yang yakni akan bergejolak apa nafsunya dan yang menahan. Ini penyakit-penyakit rakus. Jadi ini bagaimana beliau membimbing ketika dalam masalah penyakit-penyakit apa jiwa, penyakit-penyakit badan kita secara global beliau menjelaskan demi demikian. Tapi kalau alam bisawab insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lahuna tafadhalu hafizakumullah.